Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف الامام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت قوموا واقرأوا الحديث أنتم جميعا wal imamu santum. Hendak ya Hendak ya Abdurrahman Samarinda, kum waqra'il hadis. Nah. Indak ya Hanif Samarinda, kum waqra'il hadis. Nah, ahsanta. Indak ya Abdullah Abdullah Pesi قم واقرأ الحديث نعم أحسنتم بارك الله فيكم وفي علمكم قال المؤلف Berkata muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salat wasallam beliau bersabda Idza qulta li sahibika ansit Apabila engkau berkata kepada temanmu ansit diam dan perhatikanlah yaumal jum'ah pada hari Jumat wal imamu yakhtubu dalam keadaan imam sedang berkhutbah faqad laghauta maka sungguh engkau telah berbuat lagun. engkau telah berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya Ikhwani fillah rahimakumullah masih pada pembahasan hadis ini. Hadis yang ke-134 dari kitab Umdatil Ahkam. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membaca dua faidah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Asy-Syarih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah di mana faidah yang pertama adalah diharuskannya seseorang itu insot kepada khotib di hari Jumat. Tatkala seorang menghadiri salat Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka diharuskan dia itu untuk insot. Eh, dia diam dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh imam yang sedang berkhutbah tadi. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullah oleh Syekh Asy-Syarih adalah tahrimul kalam hala sama'il khutbah. Diharamkannya seorang itu berbicara dilarang dan diharamkan seseorang itu berbicara tatkala sedang mendengarkan khutbah dan berbicaranya dia itu tatkala mendengarkan khutbah adalah sesuatu yang lahun sesuatu yang tidak ada faidahnya bahkan kalau lahun di sini ditafsirkan dengan penjelasan An-Nadhr bin Shumail laghauta di sini maksudnya dia tidak mendapatkan pahala berbicara tatkala imam sedang berkhutbah ini dapat menggugurkan pahala Nah. Walaupun ucapan yang diucapkan itu hanya sekedar ansit. Diam. Begitu. Menegur orang yang sedang berbincang-bincang dengan teguran ansit. Ini terlarang. Tidak diperbolehkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau menyebutkan ini akan memberikan konsekuensi gugurnya pahala dari seseorang. Kemudian faedah yang ketiga kita lanjutkan. Qala Syekh Asy-Syarih al-faidatu ats-tsalitsah. Iqra ya Yusuf SGT. Nah, al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga. Masih berkaitan dengan faidah yang kedua yaitu diharamkannya seseorang berbicara tatkala mendengarkan khutbah. Kata beliau, yustathna min hadza man yukhatibul imam au yukhatibuhul imam dikecualikan dari hal ini, eh dikecualikan dari pengharaman ini, orang yang mengajak bicara imam atau orang yang diajak bicara oleh imam. Maka dia boleh berbicara. Ya, dia boleh untuk berbicara tatkala khutbah sedang berlangsung. Seorang bertanya kepada imam yang sedang berkhutbah, menyampaikan sesuatu kepada imam yang sedang berkhutbah mungkin minta didoakan ya. sebagaimana nanti yang disebutkan oleh beliau terkait dengan kisah seorang Arab Badui atau seseorang yang diajak bicara oleh imam yang diajak bicara oleh khatib maka boleh baginya untuk menjawab ucapan yang disampaikan oleh khotib kepadanya meskipun khutbah sedang berlangsung dan dua orang ini tidak masuk dalam pengharaman ya jadi diharamkannya kalam tatkala mendengarkan khutbah ini dikecualikan buat orang yang menyampaikan sesuatu kepada imam yang mengajak bicara imam atau diajak bicara oleh imam kama taqaddama fi qissati alladhi dakhalal masjida walam yusalli sebagaimana telah lewat tentang kisahnya seorang laki-laki yang masuk masjid dalam keadaan khutbah sedang berlangsung di kala itu dan dia belum melaksanakan salat tahiyatul masjid dia belum melaksanakan salat tahiyatul masjid maka Nabi alaihi salatu wasallam menegurnya dan Nabi alaihi salatu wassalam mengajak bicara dia. as ya fulan, apakah kamu sudah salat wahai fulan? Fulan tadi mengatakan belum. Dia menjawab. Tatkala khutbah sedang berlangsung dan ini tidak masuk dalam kategori keharaman, tidak masuk dalam kategori keharaman. Qala wa kama fi qissati al-A'rabi alladhi syaka ila nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qahta Dan sebagaimana dalam kisahnya seorang Arab Badui yang mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam al-qahat yakni musim kemarau di kala itu yang sedang merebak tidak adanya hujan sekian waktu ya. dia mengajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengadukan kepada beliau alaihi salatu wassalam terkait dengan kondisi kampungnya yang kekeringan yang binatang-binatang ternak susah mendapatkan minuman dan seterusnya untuk apa dia melaporkan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan ya agar turun hujan di kala itu dan Allah azza wa jalla menyudahi musim kemarau tersebut dan ini tidak diingkari si Arab Badui yang mengadukan keadaan kampungnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau keadaan kota Madinah bahkan di kala itu tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mendengarkan pengaduannya dan beliau merespon dengan mendoa dengan memanjatkan doa kepada Allah azza wajalla untuk menurunkan hujan dua kisah ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengajak bicara imam atau orang yang diajak bicara oleh imam tidak masuk dalam pengharuman untuk seseorang itu berbicara tatkala mendengarkan khutbah. 6. Kemudian faedah yang keempat. Al-faedatu rabi'ah. Iqra ya Ismail, qara'ta fi darsil madhi? 啊，过来。 Nah. Al-faidatu rabi'ah, faedah yang keempat. Istathna ba'dul ulama man kana la yasma'ul khatib li bu'din. Sebagian ulama mengecualikan orang yang tidak bisa mendengarkan khutbahnya seorang khatib karena kondisi yang jauh. Karena jauh. Mungkin masjidnya luas, kemudian speakernya mati dan seterusnya atau hal-hal yang lain yang menyebabkan orang-orang yang berada di bagian belakang masjid tidak mendengarkan atau tidak bisa mendengar khotib yang sedang berkhutbah. Apakah orang yang seperti ini harus diam, tidak mengucapkan atau membaca sesuatu karena dia tidak mendengarkan karena dia tidak bisa mendengar khutbah yang disampaikan oleh khutib. kata muallif orang yang seperti ini orang yang tidak bisa mendengar khutib karena jauh la lahu sukut maka orang yang seperti ini tidak selayaknya dia diam ini yani jangan diam lantas apa yang dia lakukan bal yashtaghilu bil qiraati awidz dzikr yang harus dia lakukan adalah dia menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an atau dia berzikir ya huwa wajih dan ini adalah sebuah perkara yang terarah yang bagus tatkala seseorang tidak bisa mendengarkan khotib karena kondisinya yang jauh dia berada di soft belakang dan mikrofonnya sedang tidak berfungsi maka bukan artinya dia diam saja atau malah dia berbicara ngobrol dengan temannya justru yang dia lakukan adalah harusnya menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an atau dia menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla namun nanti dengan catatannya. Qala amma man la yasma'uhu li somam. Adapun orang yang tidak bisa mendengarkan khotib karena tunarungu, yakni tuli, somam dia. Fala yanbaghi an yushghila man haulahu bil juhdi bil qiraah maka tidak selayaknya untuk dia menyibukkan diri menyibukkan orang-orang yang ada di sekitarnya maka tidak selayaknya dia mengganggu orang yang berada di sekitarnya yang masih bisa mendengarkan khutib dengan dia keras-keras tatkala membaca Al-Qur'an artinya apa Orang yang tidak bisa mendengar khotib karena somam, karena tuli, maka juga tidak berarti dia diam. Dia tidak membaca apa-apa. Dia tidak mengucapkan apa-apa. Yang dia lakukan kata mu'alif adalah dia membaca Al-Quran. Akan tapi jangan sampai dia mengganggu orang yang ada di sekitarnya dengan kerasnya suara dia yang dia Eh, keluarkan tatkala dia membaca Al-Qur'an tersebut, ya. Kemudian membacanya seperti apa berarti? Kalau tidak boleh mengganggu orang yang ada di sekitarnya dengan suara kerasnya itu, wa yakunu dzalika bainahu wa baina nafsi. Bacaan yang dia baca itu ada antara dirinya antara dia dengan dirinya sendiri. Ini dia baca dengan ucapan yang lirih sehingga tidak mengganggu orang lain yang sedang mendengarkan khutbah. Begitu pula tadi yang di atas. Orang yang tidak bisa mendengarkan khutbah karena posisinya yang jauh dari imam. Maka dia juga sekalipun membaca Al-Quran maka tidak selayaknya untuk terlalu keras. Khawatir mengganggu orang-orang yang ada di bagian depannya yang mungkin saja dia masih bisa mendengarkan khutbah tersebut. Artinya dia membaca namun jangan sampai dia mengganggu orang lain dengan bacaannya itu. Ini juga yang di, yang dikecualikan oleh para ulama rahimahumullah untuk tidak boleh berbicara tatkala sedang mendengar tatkala khutbah sedang berlangsung yaitu tadi orang yang tidak bisa mendengarkan khutbah karena buat yakni karena posisinya yang jauh atau karena somam yakni karena dia tunarungu tuli Selesai faedah yang disebutkan oleh muallif Syekh Asy-Syarih rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian kita masuk pada hadis setelahnya. Qala al-muallifu rahimahullah al-hadithul khamis wa thalathun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-35 setelah 100. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol Man ightasala yaumal jumu'ati thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati thaniyati fakaan nama korroba bakorotan. Waman roha fisa'ati thalithati fakaan nama korroba kabshan akrona. Waman roha fisa'ati rabi'ati fakaan nama korroba dajajatan. Waman roha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan. Fa'idha kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Hadis yang ke-135 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, maniqtasala yaumal Jumu'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat." Barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan ghuslul Jum'ah, dengan mandi Jumatnya yang sudah kita lewati, mandi Jumat adalah sesuatu yang wajib bagi orang yang akan menghadiri pelaksanaan sholatul Jum'ah. Mani salah yaumal Jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan Mani ightasala yaumal Jum'ati ghuslal janabah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi janabah. Dan ulama di sana ada dua kaul terkait dengannya. Ada yang mengatakan mandi Jumat dengan mandi janabah berarti maknanya disunnahkan, dianjurkan bagi seseorang yang akan menghadiri sholat Jumat untuk dia menjadikan dirinya berjanabah. Ya, untuk dia menjadikan dirinya berjanabah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya riwayat yang datang manigtasala yaumal jum'ati ghuslal janabah ai dia tidak mengandung makna tersebut. yakni tidak musti tidak secara pasti dianjurkan seorang yang berada di hari Jumat mau menghadiri sholat Jumat itu dia harus menjadikan dirinya berjanabah tidak. Namun maksud dalam hadis di atas adalah orang yang mandi Jumat dengan tata cara mandi janabah. Jadi tata caranya tidak mesti dia harus melakukan sebab dia mendapatkan janabah tersebut. Ya. Manil salah yaumal Jum'ah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dalam sebagian riwayat ghuslal janabah. Thumma roha fi sa'atil ula. Kemudian dia pergi berangkat ke masjid di jam pertama. Fi sa'atil ula ay di waktu pertama. Faka'annama qarraba badan, badanatan maka seakan-akan dia itu berkurban satu ekor unta. Orang yang mandi di hari Jumat kemudian pergi ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat di waktu pertama. Waktu pertama itu kapan? As-sa'atul ula, waktu pertama Dimana kalau seseorang hadir di masjid pada jam tersebut, dia akan mendapatkan pahala seperti dia berkurban unta. Khilaf bainal ulama. As-sa'atul ula, ini diperselisihkan, diperbincangkan oleh para ulama tentang takyin waktunya, penentuan waktunya itu kapan. Yang rajih, wallahu alam bisawab, As-sa'atul ula adalah waktu pertama dari lima waktu yang dibagi antara tulu syams sampai hudur al-imam ilal masjid. Ya. Dalam hadis ini kan waktunya itu dibagi menjadi lima. Dalam sebagian riwayat dibagi waktunya itu menjadi enam. Ya. Jadi dari waktu tulu'us syams, terbitnya matahari, yakni waktu syuruk itu, sekitar satu jam setelah waktu subuh, satu jam lebih sedikit biasanya. Tulu'us syams sampai imam hadir di masjid, berarti di waktu zuhur itu dibagi lima. Itu dibagi lima. Nah, Bagian pertama dari lima bagian waktu itulah yang disebut dengan as-sa'atul ula. Yang disebut dengan as-sa'atul ula. Ambil contoh sekarang waktu syuruk jam 6. Waktu duhur jam 12. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 jam tersebut dibagi 5. Ya, 6 jam tersebut dibagi 5. Nah, waktu pertama dari lima waktu tersebut itulah as-sa'atul ula. Dimana kalau orang hadir di masjid untuk menghadiri sholat Jumat pada jam pertama tersebut berarti masih pagi, menunjukkan dia bergegas kan. Ada tabkir, dia bergegas gitu, cepat-cepat dia hadir. Dia bisa hadir di waktu pertama, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan berkurban un unta. Pernah? Pernah kurban unta? Hah? Hmm. Masih main bola. Toh? Allahul musta'an. Inilah as-sa'atul ula. Ini jam pertama ini. Kalau di sebagian riwayat jamnya itu, waktunya itu dibagi enam, berarti dari jam enam sampai jam dua belas ini dibagi enam, berarti jam pertama jam enam sampai jam tujuh itulah as-sa'atul ula. Yang hadir di masjid untuk menghadiri sholat Jumat di jam enam sampai jam tujuh atau mungkin jam enam sampai setengah 8. Kalau dihitung dengan jam sekarang, waktu sekarang, maka itulah yang mendapatkan pahala berkorban satu ekor unta. Nah, ada pendapat yang lain ada yang mengatakan di sini berkorban unta adalah yang hadir duluan di masjid itu. Kemudian yang mendapatkan e, pahala berkorban sapi yang datang nomor dua. Kemudian yang mendapatkan pahala berkorban kambing yang datang nomor tiga dan seterusnya. Berarti pahalanya satu buat satu orang kan, gitu. Namun ini marjuh. Wallahu a'lam. Ada lagi yang berpendapat as-sa'atul ula di situ adalah tatkala sudah masuk waktu zuhur ya tatkala sudah masuk waktu zuhur sampai imam itu naik ke mimbar waktu yang sempit itu dibagi lima nah awal waktu dari lima bagian itulah disebut dengan as-saatul ula berarti kalau waktu zawalnya waktu zuhurnya itu jam 12 imamnya mungkin telat-telat lima menit ya berarti dari jam 12 00 sampai 12 lebih 5 dibagi 5 berarti masing-masing satu menit. Nah yang datang satu menit itu itu yang mendapatkan uh, badanah. Ini kaulnya Imam Malik. Kaulnya Imam Malik. Nah, dan kenapa Imam Malik berpendapat dengan pendapat ini? Karena dalam hadis ini itu lafadznya roha. Roha Secara lughah, secara bahasa itu maknanya adalah adzhab ba'da zawal. Pergi setelah zawal. Nah, pergi setelah zawal. Ini yani setelah matahari tergelincir ke arah barat. Makanya beliau berpendapat berarti asaatul ula itu adalah terjadi awal waktunya setelah zawal itu terjadi. Ini yani setelah masuk waktu luhur, tapi ini kaul yang marjuh. Karena menurut lughah juga roha itu juga dimaknakan al zahab fi ayyi waktin. Pergi di semua waktu. Nah, kita lanjutkan. Orang yang mandi di hari Jumat. Kemudian dia berangkat di jam pertama, di waktu pertama. Fakaan nama korroba badanatan. Maka seakan-akan dia itu berkurban unta. Di mana unta adalah hewan yang paling afdol untuk dijadikan sebagai udhiyah, untuk dijadikan sebagai sembelihan. Kala nah. waman roha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan dan barang siapa yang berangkat ke masjid setelah mandi untuk menghadiri sholat Jumat di waktu kedua Berarti di waktu kedua tadi, setelah waktu pertama yang waktu dari tuluk usyam sampai hadirnya imam naiknya beliau ke atas mimbar dibagi lima, nah jam keduanya itu. Maka seakan-akan dia itu berkurban sapi. Seakan-akan dia berkurban sapi. Waman roha fisa thalithah nama qarraba kabshan akron. Dan barang siapa yang berangkat di jam ketiga setelah mandi, maka seakan-akan dia berkurban satu ekor kambing kabesh ya, yang bertanduk akron yang bertanduk Waman roha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan dan barang siapa yang pergi di jam keempat maka seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor ayam berkurban dengan satu ekor ayam waman roha fi sa'atil khamisah nama Koroba baydatan dan barang siapa yang pergi di jam kelima maka seakan-akan dia berkurban dengan sebuah telur dan dalam sebagian riwayat yang membagi waktunya menjadi enam yang membagi waktunya menjadi enam di sana disebutkan dalam riwayat tersebut Waman roha sa'atil khamisah faka'annama qarraba usfuron. Ya. Dan barang siapa yang pergi di jam kelima, maka seakan-akan dia berkorban usfur. Ini berkorban dengan seekor burung. Baru yang terakhir, waman roha fisa'atis sadisah faka'annama qarraba baydatan. Dan barang siapa yang pergi di jam kelima atau e, di jam keenam maka seakan-akan dia berkurban dengan sebuah telur. Nah. Kemudian setelahnya faida kharajal imamu hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Dan apabila imam sudah keluar maka malaikat pun hadir mereka mendengarkan zikir mendengarkan khutbah yang sedang disampaikan oleh khotib tersebut. Dan dalam riwayat yang lain terkait dengan kehadiran para malaikat tatkala khutbah ini berlangsung disebutkan lebih rinci. Yaitu bahwasanya manakala hari Jumat itu masuk maka di setiap pintu masjid itu, itu ada para malaikat yang ditugaskan untuk menulis siapa orang yang datang pertama, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan kalau imamnya sudah duduk, maka catatan-catatan itu pun ditutup dan orang yang datang setelah imamnya duduk tidak masuk di catatannya para malai, para malaikat. Ya. Kemudian mereka pun mendengarkan zikir. Dalam riwayat Muslim ini disebutkan kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza kana yaumul jum'ati" apabila hari Jumat itu masuk maka kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaika. ada di setiap pintu dari pintu-pintu masjid itu para malaikat. Ada malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Di mana tugasnya mereka adalah yaktubunal awwala fal awwala. Mereka mencatat siapa yang masuk pertama, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya dicatat. Yang masuk di masjid pertama fulan fulan fulan fulan fulan. Faida jalasal imam dan kalau imamnya sudah duduk, imamnya masuk ke masjid dan duduk di mimbar, maka tawau as-suhufa. Mereka menutup atau mereka melipat catatan-catatan itu. Berarti yang masuk masjid setelah imamnya duduk mereka tidak masuk di catatannya para malai para malaikat. Karena sudah ditutup itu manakala imamnya duduk. Kemudian setelah mereka menutup catatan-catatannya, yastami'u waja'u yastami'una dzikra. Mereka pun datang masuk ke masjid untuk mendengarkan zikir, untuk mendengarkan khutbah yang sedang di atau yang akan disampaikan oleh khatib. Nah, ini barakallahu fikum terkait dengan hadis yang ke-135. Di mana makna hadis secara global dijelaskan oleh Syekh Asy-Syarih rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-makna al-ijmali atau sebelumnya gharibul hadis dulu kita baca. Gharibul hadis Lafat yang asing dari hadis di atas yang pertama adalah roha. Fi'il roha. Roha ya ruhu. Roha ini ta'ti bima'na syair fi akhirin nahar. Roha ini datang dengan makna berjalan di akhir siang. Itu roha. Kama ta'ti bimakna mutlaki zahab. Sebagaimana roha juga datang dengan makna bepergian secara mutlak di waktu manapun. Wahwal muraduhuna. Dan inilah yang dimaukan di sini. Jadi roha di sini maknanya adalah zahaba. Namun bagi tadi Sebagian fukoha yang memaknakan roha dengan makna lugoh yang pertama yaitu berjalan di siang hari, maka mereka pun menyimpulkan bahwasanya waktu pertama yang seseorang manakala hadir di waktu tersebut, dia akan mendapatkan pahala berkurban unta adalah di awal waktu zawal. ya, Di awal waktu zawal, jadi tatkala sudah masuk waktu duhur. Nah, dan ini tadi kita sebutkan adalah kolnya Imam Malik dan yang lainnya. Kemudian dajajah. Dajajah di sini dimasukkan dalam gharibul hadis untuk dijelaskan tentang cara bacanya. Dajajah ini bifat dali wa kasriha. Boleh difathahkan dalnya dan boleh dikasrohkan. Jadi boleh kamu baca dajajah, boleh kamu baca dijajah. Dua-duanya boleh di mana ada jajah ini ya yaqa'u 'ala Zakari wal unsa, bisa digunakan untuk ayam betina maupun ayam jantan. Wal jam'u dan jamaknya dari kata dajaja adalah dajaj. Ini dibaca tanpa ta'u ta'nis, itu bentukan jamaknya dan juga dijamakkan dengan dajaij. Yang asalnya adalah dajadij. Kemudian hadaratil malaikah bi fathi bi fathi ad-dad wa kasriha berarti bisa dibaca hadarat al malaikah bisa dibaca hadirat al malaikah maknanya sama lugatani ini adalah ada dua cara baca hadara dan hadira. Waqad al Maziri fi syarhi Muslim al-Maziri telah memastikan sebagai dalam Sahih Muslim anna wadhifata haula kitabatu man hadara yaumal jum'ah bahwasanya tugasnya mereka yakni tugasnya para malaikat ini yang hadir di masjid tatkala imam duduk itu adalah menulis orang-orang yang hadir masuk ke masjid di hari Jumat tersebut sebagaimana sudah kita sampaikan riwayatnya di atas. Kemudian kalimat yang keempat adalah al-badanah. Kalimat al-badanah ini tutlaku ala naqati wal jamali wal baqarah. Bisa digunakan untuk menyebut unta betina atau unta jantan atau sapi bisa disebut dengan badanah. Walakinnaha fil ibil aglab akan tapi penyebutan badanah untuk unta ini lebih banyak dibandingkan penyebutannya untuk sapi. Wahwal muradu minha bihadal hadis dan inilah yang dimaukan di dalam hadis ini jadi al badanah maknanya adalah al ibil yakni unta. 6.